بسم الله الرحمن الرحيم kita masih berada di dalam masalah masalah kewajiban sholat lima waktu menurut apa yang tercantum di dalam kitab An-Nasaih Diniyah Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah ta'ala sebagaimana sudah banyak diterangkan bagaimana kewajiban sholat lima waktu sebagaimana setiap orang wajib memelihara dan melaksanakan sholat lima waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh pada tempatnya masing-masing dengan syarat-syaratnya rukun-rukunnya bahkan harus ditambah atau disempurnakan dengan kesunatan-kesunatannya begitu juga setiap orang yang mempunyai keluarga mempunyai anak atau siapa saja yang ikut padanya wajib memerintahkan untuk kesemuanya dapat menjalankan sholat lima waktu. Maka diterangkan di dalam kitab ini wa kama yajibu alaika an ala sholati ويحرم عليك أن تضيعها كذلك يجب عليك أن تشدد على أهلك وأولادك وكل من لك عليه ولاية في إقامة الصلاة sebagaimana wajib atasmu agar engkau memelihara salat dan haram bagimu akan engkau menyanyiakan sholat begitu juga wajib engkau memerintahkan keluarganya anak-anaknya dan siapa saja yang dia kuasai yang dia memiliki kekuasaan terhadap mereka agar mereka menjalankan sholat jadi bapak rumah tangga sebagai suami wajib memerintahkan istrinya agar menjalankan sholat. Bapak rumah tangga yang sudah mempunyai anak-anak laki-laki atau perempuan wajib memerintahkan sholat. Bahkan dahulu sudah pernah diterangkan anak-anak kita, laki-laki atau perempuan, apabila sudah berusia atau berumur tujuh tahun, orang-orang tuanya atau wali-walinya sudah berkewajiban untuk mengajar mereka sholat dan memerintahkan agar mereka menjalankan sholat. Hal ini sudah saya sampaikan hadisnya yang mana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Alimu awladakumus salat wahum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin ajarilah anak-anakmu artinya laki-laki dan perempuan tentang salat ketika mereka berusia tujuh tahun wadribuhum alaiha dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun di hadis yang lain muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u asin. perintahkanlah anak-anakmu tentang sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka Bila mereka meninggalkan sholat ketika berusia 10 tahun. Jadi kita kawinkan hal tadi. Ada alimu, ada muru. Alimu ajari, muru perintahkan. Nah, jadi jelas harus kita ajari dulu, baru kita perintahkan untuk sholat. Ini kewajiban. Walaupun bukan anaknya sendiri, tapi toh dia menguasai menjadi wali anak tadi. Jadi kepada istrinya, keluarganya, anak-anaknya, dan kepada siapa saja yang menjadi tanggungannya, yang dia kebetulan menjadi walinya. Kalau sudah wajib kita mengajar mereka tentang sholat, ya apa saja yang ada sangkut pautnya dengan sholat, ya wudhu, ya mandi wajib dan sebagainya dan sebagainya. wala tadak lahum fi tarkiha jangan engkau membiarkan mereka suatu alasan untuk meninggalkan salat karena salat lima waktu itu tidak dapat kita tinggalkan pun tidak ada alasan untuk kita dapat meninggalkan salat lima waktu kecuali orang perempuan ketika kedatangan bulan dan nifas sudah jadi tidak ada alasan untuk kita dapat meninggalkan saat lima waktu kecuali orang perempuan apabila kedatangan haid dan nifas maka anak-anak kita atau siapa yang menanggung kita pun harus kita tekan dengan keras agar mereka memberikan sholat dan jangan sekali-kali diberi kesempatan atau alasan untuk dapat meninggalkan sholat. Memang kewajiban pokok dalam agama Islam ini adalah sholat. Maka kalau orang sudah menyatakan masuk agama Islam, sudah ikrar masuk agama Islam, sudah bersyahadat menjadi orang Islam, kewajiban pertama harus diajari sholat maka zaman Nabi Muhammad SAW pun kalau sudah ada orang masuk agama Islam sudah menyatakan syahadat, kata lagi alimu sholat. Ajarilah dia tentang sholat. Lalu lain-lainnya dan sebagainya. Ini. Umpama belum dapat, ya ikut saja dulu. Ya berdiri, ya ruku, ya tidak, ya sujud. Walaupun belum dapat membaca, membaca. Fatihah pun belum dapat, tasawuf pun belum dapat ialah ikut dulu sambil diajari nah, begitu terus maka sebagai kepala rumah tangga atau wali anak atau siapa yang bertanggung jawab terhadap siapapun la tadaklahum udran fi tarkiha jangan sekali-kali engkau memberikan alasan kepada mereka di dalam meninggalkan sholat. Jadi jangan ada alasan apa. Wah masih sedang sinau. Ya sudah, kalau kamu masih sinau, masih belajar, ya menghadapi ujian, tidak sholat, tidak apa-apa, sudah sehari dua hari libur. Tidak ada sholat libur. Walaupun dia belajar menghadapi ujian atau pekerjaan apapun saja, tidak ada alasan jadi sibuk, repot, apapun tidak dapat menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. Nah maka sebagaimana sudah saya terangkan, Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah untuk umat ini, umat Muhammad ini, bumi ini keseluruhannya tempat sholat. Nah, ini kesimpulan, jadi bukan harus di dalam masjid, bukan harus di surau, di langgar, atau di rumah atau tempat bagaimana tidak di mana saja dia dapat sholat maka termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan perbedaan dengan nabi-nabi terdahulu di antaranya waju'ilatil ardu li masjidan wa tahuran tanah ini atau bumi itu dijadikan untuk saya kata Nabi masjidan wa Tempat sholat dan alat bersuci. Itu tayam Ada yang lain wajulat li ummati untuk umatku. Jadi di mana saja jadi bukan mesti harus kembali pulang ke rumah atau mesti ke masjid. Kalau kita kebetulan di ladang, di sawah, atau di pasar, atau di mana saja dapat kita menjalankan sholat. Di kendaraan pun dapat kita menjalankan sholat. Di lapangan pun dapat kita menjalankan sholat. Nah, di mana saja. Nah, jelas. Jadi oleh Allah diperingan tempatnya dan sebagainya. Wa man lam yasma' minhu dan barang siapa yang tidak mendengarkan perintah ya sudah kepala rumah tangganya atau si suami atau si bapak atau wali anak tadi kalau sudah memerintahkan menganjurkan agar mereka megang sholat, lalu ada yang tidak menghiraukan yang tidak mau mendengarkan nasihat tidak mau mendengarkan perintah wa malam minhum wa yuti' dan tidak mau taat jadi malam yasma' minhum walam yuti' dan barang siapa yang tidak mendengarkan dan tidak mau mematuhi, tidak mau taat karena perintah sholat, juri sholat tidak mau menghirukan, tidak mau mendengarkan dan tidak mau mematuhi, bagaimana? Fahadidhu wa'aqibhu. Ancamlah mereka atau orang itu dan kerasi. Nah, Maka tadi anak-anak kalau sudah tidak mau dengan ukuran umur 10 tahun diperintahkan untuk mengajar mereka memukul mereka pukullah mereka harus dikerasi karena orang yang meninggalkan sholat ini adalah merupakan orang yang terjerumus ke dalam dosa yang paling besar kalau dia sudah mengalah memang kalau kita pelajari setelah syirik setelah kufur dosa yang terbesar adalah tarkul sholat coba kita lihat setelah dosa syirik dosa kufur cari dosa apa yang paling besar yang melebihi tarkul sholat nggak ada ya tarkul sholat itu paling besar setelah dosa kufur maka di bawah kekufuran adalah dosa tarkul sholat ini hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naskah hubungan kepada manusia dosa yang terbesar setelah kita tauhid menyembah pada Allah dan sebagainya, beriman dan sebagainya, sholat dan sebagainya adalah dosa paling besar berani pada ibu bapak. Nah, kalau ada ayat di sana bahwa Allah rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil eh, Sana wah pertama kali kewajiban kita terhadap Allah. Bagaimana? kita bertauhid, kita sholat, kita menyembah Allah. Lalu kewajiban kedua adalah birrul walidain. Balik sekarang, syirik kepada Allah, ingkar kepada Allah, dosa yang besar terhadap eh, berani pada orang orang tua. Jadi hak allah kita dahulukan. Nah, termasuk sholat. Nah, secara global tentu saja sholat yang lebih besar, kewajiban yang utama lebih besar dan kalau ditinggalkan merupakan dosa yang terbesar setelah syirik dan kufur. Nah, maka kalau keluarga, anak-anak atau siapa saja yang menjadi tanggungan kita setelah kita perintah sholat, kita anjuri sholat, tidak mau mendengarkan, tidak mau menghirukan, dan tidak mau mematuhi, harus kita keras, harus kita ancam, bahkan harus kita adakan tindakan terhadap mereka. Ini karena ini berbuat dosa yang paling besar kalau dalam pemerintahan Islam orang nggak sholat itu ditangkap lalu diperintahkan untuk sholat kalau tidak mau ya, padahal dia sudah mukallaf Kalau artinya balik akhir. tidak mau sholat ditangkap diperintahkan sholat mau sama anu, tidak mau tidak mau tidak mau hukum target sholat adalah al-qatlu dibunuh jadi welcome kalau dia tadi ingkar tentang adil salat terbunuhnya tadi dalam dasar dalam keadaan murtad yuktalu riddatan tapi kalau dia masih percaya masih mengakui kewajiban salat hanya tidak mau salat terbunuh ini adalah dia tetap masih Islam dulu mungkin pernah saya terangkan jadi kalau orang meninggalkan salat dia masih percaya adanya kewajiban salat itu masih kita namakan orang Islam karena masih apa? masih percaya nah, tapi kalau sudah ingkar sudah pegang hukum bunuh matinya ini jadi orang apa murtad ini murtad kalau orang itu sudah murtad semua amal kebaikannya hapus sama sekali gugur hapus sama sekali dan masuk neraka selama-lamanya maka Allah berfirman wa man yartadid minkum an dini faymut wa kafirun faulaika habitat a'maluhum fil hayatid dunya wa fil akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun jelas maka itu kalau ada orang di rumah tangga kita tidak melakukan salat harus kita keras maka setiap muslim dan muslimah yang mempunyai rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai ra'in pengembala pemimpin, kepala rumah tangga wajib memerintahkan mereka untuk melakukan sholat. Hingga jangan sampai di rumah tangga seorang Islam ada orang yang tidak melakukan sholat. Sebab kalau ada orang yang tidak melakukan sholat berarti di dalam rumah tangga itu ada orang merugikan agama Islam. Karena mantar kesalat eh, eh, as-salatu imadud din faman aqama qala aqamatin wa man Fakat hatamat di. Nah, sekarang di rumah tangga seorang muslim ada orang nggak sholat, ada orang Islam mukallaf nggak mau sholat. Berarti dalam rumah tangga itu ada orang apa? Meragukan agama. Ada orang yang sudah fakat hatamat di dalam rumah itu. Nah kalau kita diam saja berarti kita ikut melakukan agama. Nah ini. Jadi setiap musim harus koreksi dalam rumah tangga. Sebagaimana ada yang tanya, kalau yang nggak sholat orang tuanya bagaimana? Anaknya sholat, aktif sholat, malah nyantri. Ibu bapaknya nggak sholat, mbahnya nggak sholat, pamannya nggak sholat, mertuanya nggak sholat. Bagaimana? Pada serumah. Ya tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar walaupun tidak seberat wali atau kepala rumah tanggap tapi toh dia wajib amar ma'ruf nahi karena ini tetap karena siapa saja yang melihat perbuatan mungkar berkewajiban untuk mengingkari mar'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhafu iman barang siapa melihat barang mungkar wajib dia beratas dengan kekuatannya kalau tidak dapat dengan ucapannya, dengan nasihatnya, dengan keterangannya, tidak dapat dengan hatinya. Nah, di sini. Nah, sekarang masalah ya berbicara terus. bagaimana? Begitu juga istri terhadap suami. Istrinya santri, wali ibadat, ahli sholat, tekun sholatnya, suaminya enggak sholat. Bagaimana? Padahal kau bangun ala nisa orang laki itu tanggung jawab terhadap perempuan, penguasa terhadap perempuan. Sekarang si suami tadi yang berhak untuk menguasai perempuan, istri tidak sholat, istri sholat bagaimana? Ya tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bagaimana saja. Tapi tidak seberat suami terhadap istri. Maka harus bertindak bagaimana mestinya. ukuran masing-masing. Kalau tidak semuanya akan dituntut juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menguasai siapapun apalagi kepala rumah tangga, juga ibu terhadap rumah tangga dan siapa saja itu menjadi ra'in, pengembala, pemimpin, penguasa. Nabi Muhammad SAW wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar Masuk al-amir ra'in, mas'ul ra'iyati termasuk ar-rajul ra'in ala ahli baiti mas'ul ra'iyati begitu juga al-mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha termamar al-khadim ra'in ala mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyati karena oleh Nabi fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati jadi semua pengembara kita masing-masing pengembala terhadap diri kita sendiri kita mempunyai panca indera, mempunyai diri, jiwa, raga. Ini semuanya ada ra'in, rakyat kita, anak buah kita, jadi anggota kita. Nah, kita menjadi ra'in, tanggung jawab. Dan bisa akan diminta bertanggung jawab. Begitu amir, orang berpuasa, puasa banyak, apa? kuasa kampung, kuasa desa, kuasa apa saja, ra'in, tanggung jawab. Besok ditanyakan, kamu dulu memimpin orang sekampung, apa sudah kamu ajari sholat? apa kau perintah salat dan sebagainya dan lain-lain ini ditonton ke hari kiamat al amiru ra'in wa mas'ulur ar siapa amir semua orang yang menguasai menguasai sesuatu namanya ra'a ah, amir amir kampung amir kota amir desa amir apa saja wah ini namanya amir anggap orang punya perusahaan pabrik perusahaan banyak pekerjanya dia ambil sekarang. Amilnya pabrik, amilnya perusahaan. Ini harus diambil ma'ruf dan munkar, harus mereka salat. Ada pun mau nggak mau terserah. Sudah saya contohkan. Hari Jumat kerja biasa, ya minggu tutup. Sekarang oh, bagi orang laki-laki Islam situ ada kewajiban salat apa? Jum'ah, dia harus perintahkan. Nah, ini jam 11 saya pulang tutup berangkat Jumatan semua. Dia perintahkan, eh Jumatan, saya ah, pergi ke masjid untuk Jumatan, tutup pabrik usaha. Kemudian orang-orang keluar dari Jumatan, ikut salah enggak? Majikan tadi yang punya pabrik, ikhnar pabrik, enggak ikut salah. Kenapa? Sudah dia dia meliburkan dan sudah tutup pabriknya dan dia sudah hancurkan Nah, yang salah yang dia mau. Tapi kalau dikatakan tidak perlu keluar, tetap kerja. Nah, ini tanggung jawab. Jadi kan dia yang melarang. Nah, di sini begitu ke Amir di mana saja harus harus dia merintahkan. Apalagi kalau dia dapat di kampung-kampung waktu sholat dia teriak, ayo sholat, sholat, sholat. Atau dia tidak tentukan orang-orang Islam, ayo sholat, ini subuh, ayo sholat, sholat. Kerja bakti sudah, iya. Kalau sudah sampai dohor, awamkan harus harus mahal sholat perintah sholat dulu sholat azan azan ini perintah langsung sholat itu azan ada ketentuannya memerintahkan ayo sholat berangkat berangkat ayo sholat sholat itulah ini jadi perintahkan sholat dulu anak akan berangkat sholat bagaimana ada azan ada kamar ada wudhu ada macam-macam tapi ini harus perintah dulu nah, ini. kalau tidak tanggung jawab Bukan turun, saya sini. <laughs> Jadi kalau kalau tidak mau tadi saya katakan salahnya siapa? Salahnya orang yang sendiri. Pokok sudah diperintahkan. Jadi orang orang punya punya buruh pekerja, ayolah waktu sholat umumkan sholat garap lemari ya garap kursi garap itu lah cukup lah ayo sholat sholat laut laut bisa sholat nah, sudah umumkan perintahkan saben hari saben waktu sholat bukan saben hari saben waktu sholat yang mereka ada ah ini sekarang dia umumkan ini jam 12 ayo laut laut pray pray libur libur sudah sholat dulu nah, ada yang sholat ya alhamdulillah nah, dia yang nyelindung duduk sana rokokan <laughs> bagaimana ya terserah salahnya saya sendiri majikannya atau jeragannya atau yang punya perusahaan salah nggak tidak salah sudah diumumkan nah ini masalahnya Pekerja di mana saja jadi al-amir ra'in, ra'in wa mas'ulun an ra'iyati tanggung jawab. Begitu kepala rumah tangga, begitu ibu rumah tangga dan begitu selanjutnya. Sampai tekankan wa fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sudah. Kalau tidak mau di rumah tangga bagaimana? Tadi saya terangkan fahadidhu wa aqibhu. Ancamlah dia Wa'aqibu dan berilah tindakan hukum. Wa'udhab alaihi asyaddal ghadab. Dan marah engkau terhadap orang semacam itu dengan sekeras-kerasnya kemarahan. Jadi harus kita marah gitu Dulu mungkin sudah pernah saya terangkan. Sekarang kita punya barang dicuri orang, anggap punya sarung dicuri orang. Kita marah. Karena ini orang mencuri ada orang kita perintah sholat tidak mau sholat. Kita juga marah. Marah kita terhadap target sholat, terhadap marah kita terhadap orang yang mencuri sarung, sama-sama marah. Tapi lebih berat mana? Lebih besar mana? Lebih keras mana? Marah kita terhadap orang yang tidak sholat. Karena kalau hukum syariat Islam, kita lihat hukumnya ya. Hukum syariat Islam, kalau orang mencuri hanya potong tangannya tapi kalau tarik ke sholat, potong leher. Nah, hukum syariat apa? Orang gak, uh, eh, orang mencuri, kalau tangkap mencuri, sudah terbukti. Hukum syariat diapakan? Potong tangan, oh ayam. Tapi kalau tidak mau, tidak mau sholat, diperintahkan tidak mau sholat, perintahkan tidak mau sholat, tetap eh, tetap tidak mau sholat, hukumnya apa? Potong leher. Berat mana? di sini dengan sendirinya Padahal dua-duanya perbuatan dosa dan dosa besar juga, tapi ada tingkatnya. Nah, tapi umumnya kita ini melihat orang mencuri, ya wah hebat kita ini, marah, ngancam, kadang-kadang kita kejar dan sebagainya. Kalau kita berjumpa pada orang nggak sholat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hmm. <laughs> Bagaimana? Biasa, tidak apa-apa lain jangan aja begitu kadang-kadang pulang dari pekerjaan masuk rumah dari kerja jam siang jam satu dan sebagainya sd belum masak teh dan sebagainya uh, marahnya luar biasa marah betul karena sd belum menyediakan makanan atau minuman wah marah betul dari marahnya kadang-kadang sandal naik kepala uh, dari marahnya tapi esinya tidak sholat padahal tidak ada odol tidak apa-apa ini masalahnya. Padahal harus kita marah lebih keras, lebih sangat daripada lain-lain. Maka waqtab alaih asyatul ghalab. Wa'allama mimma ta'udhubu alaih in atrafa malak. Dan lebih besar daripada marahmu padanya apabila dia merusak salah satu harta benda. Kadang-kadang seorang ayah, sarungnya dipakai anaknya, uh marahnya luar biasa punya sarung dipakai orang anak dia marah tapi anaknya yang nggak sholat nggak marah nah, di sini masalahnya jadi harus lebih sangat marahnya terhadap keluarganya anaknya siapa yang menjadi tanggungannya kalau tidak mau sholat nah ini Lalu kalau nggak mau bertindak bagaimana nasihat pun dia tidak merintah pun dia tidak mengadakan tindakan pun dia tidak marah ya tidak bagaimana fa illam taf'al dzalika kunta minal mustahinina fi huquqillah wa bidinih kalau engkau tidak mau bertindak tidak mau menjalankan apa yang menjadi kewajiban tadi terhadap tanggung tanggungan SD dan sebagainya jadi kalau tidak mau termasuk golongan apa? Golongan yang menghina hak Allah, menghina agama Allah. Jadi kunta minal mustahinina. Kau termasuk orang yang menghina. Menghina apa? Bihuquqillah hak hak Allah. Wajiban-wajiban terhadap Allah dan menghina agama Allah wabidini So kita anggap remeh. Tidak ada pembelaan. Padahal kita wajib membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ masalahnya. Maka kalau kita sudah dapat membaca, mendengarkan penjelasan semacam itu harus kita koreksi kepada diri kita masing-masing di dalam rumah tangga masing-masing. Masalah pokok dulu yaitu sholat. Nah, ini bagaimana? Nah, ini masalahnya harus betul-betul koreksi. Dan begitu setiap hari, setiap saat, setiap datang waktu sholat. Sekarang waktu dohar datang, perintah sholat. Nanti asar datang, perintah lagi. Nah, begitu. Dan terus begitu itu selama masih campur, masih masih bersama dalam rumah tadi. Kalau sudah pindah rumah sendiri ya sudah lain masalah. Nah, Jadi jelas <clears throat> kalau tidak fa kunta minal mustahilin bi huquqillah wa Wa man عاقبت وغضبت عليه ولم يمتثل وينزجر فأبعده عنك Waman aqabtahu kan siapa yang kamu tindai hukum ya wa ghadibta yang sudah kamu marahi hingga kamu benci dia ghadibta alaihi kamu benci padanya marah padanya benci padanya tetap tidak mau sadar tetap tidak mau mengikuti lam yantam lam yamtasil tidak mengikuti tidak mematuhi dan tidak menerima nasihat tadi. Ini bagaimana? Fa'ab'idhu angka. Jauhkanlah daripadamu. Sampai begitu. Kalau sudah diperintahkan sholat tidak mau, ya dengan kita sabar terus oh, satu hari sabun sama, akhirnya sampai sudah top tidak ada harapan dan ada ukuran kadang-kadang tidak ada Kalau masih ada terus. Dulu sudah pernah saya terangkan Lukman Hakim bagaimana? memerintahkan istrinya anak-anaknya tentang sholat sampai menghabiskan lu se -se -se sekarung itu sabar nah kalau tidak sabar teruskan kalau sudah tidak mau sama sekali rasanya sudah ada hadapan hadapan jauhkan saja nah, ini kan tindakan lebih baik jauh lebih aman lebih selamat semasa istri jadi istri anak dan siapa saja akan gampang saja balik sini Nah, jadi gampang semua. Bagaimana? Ya, sudah. Karena sudah balik. Ada pun belum balik tidak bisa loh. Itu belum balik, belum kewajiban. Ini yang cerita yang sudah pak yang sudah balik kalau misalnya anak kalau tadi dia diajak dipukul dia apa biasa loh. tapi ini kan sudah balik sudah tidak ada harapan ya sudah bagaimana Apa itu angka jauhkan dulu ya usah dekat pada orang begitu karena menambah dosa terus kita diam berdosa kita amar ma'ruf tidak diikuti ya jengkel Bagaimana? Wah sudah lupa rupanya nggak ada harapan. Kalau masih ada bar terus, bagaimana terus saja? Bagaimana? Kalau tidak, fa'ab'idhu anka watrubhu minka. Jauhkan daripadamu dan usilah dia. Fa'innahu syaitan. Karena dia itu syaitan. Nah, ini golongan al insi. Syaitan manusia. Artinya manusia berjiwa syaitan. La khaira fi wala barakata. Tidak ada kebaikannya, tidak ada barokahnya, tidak ada kebaikan apa. Kalau orang sudah tarik ke sholat mau ambil apa? Barokahnya apa? Ambil khair, kebaikan, kebaikan apa? Tidak ada. Tahrumu mu'alatu ma'asyaratu. Dan haram kita mengompot orang begitu dan bergaul dengan orang demikian. Ini haram mencintai, mengomplot, dan mengawani, mempergauli orang-orang yang tarik ke salat ini haram. Kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mau mendekat demi untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sekarang keluarga, anak bagaimana? Ya tetap kita nasihati, tetap kita perintahkan kalau masih ada harapan terus umpama tidak ada harapan, wah lihat gejala-gejalanya ini tidak ada harapan. Sudah rupanya tidak ada harapan. Menentangnya makin keras, menentangnya makin berat. Bagaimana? Nah, inilah fa'ab'idhu wa trudhu fa innahu syaitan la khaira fi Tidak ada kebaikan, tidak ada barokah kan dalamnya. Ini berat. Ya, kalau orang tua ke yang berhak rumah tangga ya kita sendiri yang pindah. Jadi bagaimana? Sekarang di rumah tangga orang itu tidak sholat, ya kita nasihat tidak mau, tidak mau. Kita bergaul baik, ya nasihat tidak mau. Daripada kita nunggu orang tua yang begitu, kita tambah dosa, cari ikhtiar, pindah saja. Nah, ini lebih selamat. Kalau tidak tetap kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar selama kita tahu. Sebab begini, secara umum, umum kalau kita melihat barang mungkar, wajib berantas dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan nasihat, tidak bisa dengan hati. Dengan hati itu apa syaratnya? Watajibu mubarakatu il maksiat. Wajib meninggalkan tempat apa? Maksiat. Bagaimana? Sekarang saya tidak kuasa, itu orang tua, ayah, mbah, ya kita amar cara lu cara baik ya bagaimana Enggak bisa sama sekali tambah marah tambah marah tambah marah diingatkan. Wah bagaimana? Kalau tetap di sana ya kesian orang tua ya berdosa kita ini kalau diam. Tapi kita omong makin begitu lebih baik kita eh, menjauhkan diri cari ikhtiar lain. Lain cari ikhtiar. Nah orang ikhtiar ini namanya hijrah. Meninggalkan demikian tadi dalam kelabang Hijrah. Begitu juga dalam kampung yang kita tidak bisa ibadah. Ini termasuk juga. Sudah kampungnya orang bukan ahli ibadah, Waktu malah kita ibadah berat, terganggu, teraniaya, terejek, wih macam-macam nggak bisa. Bagaimana? Kalau kita terus begitu akan mempengaruhi keluarga anak-anak kita mungkin tidak ibadah sekali. Betul akhirnya ibadah. Kenapa? Terpengaruh karena malu, karena takut, akhirnya bagaimana? Loh, ini harus hijrah, wajib hijrah. Orang begitu umpama sampai terjerumus, terpengaruh, tinggalkan ibadat, tidak pergi, besok hari kiamat ditanya oleh Allah, kenapa kamu tinggalkan ibadat, tidak sholat, tidak ini, dan itu. Dia akan jawab, ya Allah, di kampung saya begitu, saya enggak kuat, saya kalah. Bagaimana? Tegur Allah, awalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiyah, bukankah bumi Allah itu luas? Mengapa kamu tidak hijau? Nah, ditegur masyarakat itu awalan takun ardullahi wasi'atan fatuhajur fiat bukankah bumi Allah itu luas hingga akan kamu hijrah nah ini dapat kamu hijrah kenapa ada hijrah nah di sini ada hijrah itu wajib nanti nah di lah masalah yang repot sudah berapa kali saya terangkan istri terhadap suami ini yang repot kalau anak muda istri terhadap suami mau hijrah bagaimana istri mau hijrah repot Istri ahli sholat, ahli ibadat, suaminya nggak ahli ibadat. Ya ya omong-omong, nasihat, Nah, bagaimana? Tetap marah-marah dan sebagainya, bagaimana? Dia tetap hidup sama orang begitu, ya maka nanti bukan makan nanti makan jantung <laughs> ya bagaimana biarkan bagaimana diingatkan bagaimana makin marah makin nentang dan sebagainya mau hijau atau seorang perempuan bagaimana paling-paling dapat pertama dia mohon pada Allah berdoa bagaimana jalan keluarnya secara zahirnya dia bisa lapor pada orang tuanya atau lapor pada PA prajurit agama kalau dia sudah kuat begitu keadaannya bagaimana? Nanti ada tindakan hukumnya. Di sini. <coughs> Ini masalah. <coughs> nah, jadi kalau tidak mau harus kita bertindak. Karena tidak boleh kita mempergauli tahrumu mualatuhu wa muasyaratuhu mualah ini mengasihi mencintai atau mengomplot padanya muasyarah bergaul jadi pergaulan itu pun harus kita pilih tidak, jangan kita bergaul pada orang ahli mungkar dan maksiat terutama orang target sholat jangan sekali-kali hanya untuk satu sabab yaitu demi amar ma'ruf nahi mungkar boleh wah itu orang tarik sholat itu orang tak baik ahli mungkar boleh datangi deketi bukan nawa itu untuk mengawali mereka bukan untuk mempergauli mereka bukan untuk pada mereka tetapi untuk apa amar ma'ruf nahi mungkar ah, ini boleh kalau kuat bentengnya sudah kuat kalau tidak tidak perlu nah, harus latihan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi wa la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berkawan kecuali orang mukmin. Jadi kau berkawan. Jadi berkawan ini harus dengan orang mukmin. Dapat mungkin yang makan makanan kita ini orang yang taqi. Jangan kita termasuk membantu orang yang tidak takik nah, di sana yang dikhawatirkan alam orang berkawan berkawan ini selalu terpengaruh nanti dalam kekuatan tarik menarik kalau orang berkawan pada orang nggak baik ini yang tidak baik ini kuat menariknya tarikannya itu lebih kuat hingga Nabi bersabda arrojulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalid orang itu mengikuti agama kawannya maka hendaklah setiap orang daripada kamu menyelidiki siapa yang dia kawani jadi kalau akan berkawan mencari sahih mencari kawan mencari teman harus dia pilih siapa ada pun sekedar muamalah jual beli itu muamalah biasa apa orang kafir nggak apa-apa muamalah ya, tapi mualah dan muasyarah wah ini tidak boleh malah watajibu mu'adat wa muqata'atuhu dan malah wajib lazim kita kita musuhi dan kita putus kita bekot mestinya begitu kalau sudah tidak ada harapan untuk dinasihati jadi kita bagi tiga musahabah atau muasyarah berkawan lantas ada muamalah lantas ada munasohah memberi nasihat terhadap orang yang tarik salah atau orang mungkar sudahlah maksiat termasuk orang kafir kalau kita muasyarah kita musahabah ini tidak boleh bahkan diharamkan kalau kita muamalah ya jual beli ini ini masih boleh jadi nah, sih apalagi kira niat nasihat nasihat untuk memberikan nasihat nah, ini demi amar ma'ruf nahi mungkar malah kadang-kadang fardu ain kadang-kadang fardu kifayah kifayah demi amar ma'ruf nahi Kampung itu orang yang tidak sholat semuanya. Aku Islam tidak sholat. Bagaimana? Harus ada tugas amar ma'ruf nahi muka yang kuat masuk sana. Loh, kenapa saya masuk sana? Apa saya akan muasyarah? Oh tidak, saya tidak akan muasyarah. Muamalah, ya juga tidak mau, saya tidak akan tidak apa. Perlu harus sama sana untuk amar ma'ruf nahi munkar dakwah Islamiyah. Malah ini ada kalanya wajib. Ada kalanya fardu ainin, ada kalanya fardu kifar, kifayah Nah, ini ini contohnya. Jadi muasyarah, musahabah, berkawan ini harus hati-hati. Maka tadi sudah saya sampaikan, la tusahib illa mu'minan. Jangan musahabah dalam mukmin. Nah, maka orang yang tidak mau patuh pada syariat agama Allah sampai tidak mau sholat nanti mau ini malah wajib kita mau ada kita muslim wajib kita pekot nah, kalau kita tidak mau akan amar ma'ruf nahi mau orang oh, jawab Musa ini mendekat dia untuk menari ini masuk amar ma'ruf nahi mungkar masuk dakwah islamnya malah kadang-kadang wajib itu fardu kifayah kadang-kadang fardu kifayah nah, asal betul-betul demi untuk apa dan harus menggunakan ya hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang demikian harus kita bekon, harus kita musuhi dan tidak boleh kita bergaul pada orang demikian itu hanya untuk amar amar ma'ruf nahi munkar karena orang demikian itu termasuk golongan wa huwa minal muhaddina lillahi wa rasulih karena dia termasuk orang yang menentang Allah dan Rasul termasuk orang melawan Allah dan Rasul termasuk muhad yuhaduna jadi mereka menentang melawan Allah sudah berfirman dalam Quran begini la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuhaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ay ikhwanahum al ayat engkau Muhammad tidak akan menemukan orang yang beriman pada Allah dan hari yang akhir kau tidak akan mendapatkan orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat menyintai yuaduna yuhabuna menyintai mengintai, mengomploti orang-orang atau siapa yang memusuhi Allah dan Rasul. Siapa yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun atau meskipun mereka itu orang-orang tua mereka. Nah, walau karena ah, walau kanu al ah, abnau atau anak-anak mereka. Terus ayat ikhwah, ikhwanahum al asyir dan sebagainya. Jadi kalau orang itu mukmin betul-betul pada Allah dan Rasul tidak akan menyintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tidak mungkin. Sekali um, Nah ini walau kanu apa? Walau kanu abahum. Au abna'ahum, au ikhwanahum. Meskipun itu orang-orang tuanya. Meskipun itu anak-anaknya. Meskipun itu saudara saudara apalagi orang lain. Ini Al-Quran. Ada diceritakan seorang kawannya Imam Kairuan ini pernah menyuruh salah satu muridnya untuk membeli minyak zaitun karena minyak zaitun di negeri Arab terutama itu dimakan dengan roti maka roti itu dengan minyak zaitun ini sudah dua dirham carikan minyak zaitun yang enak nah biasanya dua dirham itu satu kilo satu liter aja satu kilo sudah pergi di pasar jalan cari mana orang jual yang enak ada di pojok sana kebetulan orangnya Kristen nah ini kalau terkenal ulama termasuk aulia semua orang kenal dia maupun orang kafir itu kenal Cina beli banyak yang jual ya, ya si penjual ini wah disuruh siapa sampai saya disuruh Pak Kairwan. oh iya Aisyah, berapa beli satu kilo dua dirham diberi dua kilo karena yang beli siapa Al Kairwan, terkenal ini Alaihi Wasallam kafir sudah hebat juga kan? Sudah awak dua dirham. Wah banyak. Berapa ini? Dua dirham. Kamu saya satu kilo. apa banyak. Dibeli di mana kamu? Saya beli di pojok sana. Siapa orangnya? Itu orang Nasrani, Kristen. Oh, kenapa kau lebih banyak? Karena saya tadi ditanya, saya katakan sampai yang yang, yang, yang menyuruh ada Pak Khairwani maka diberi banyak. Oh begitu ya sudah. Kamu sekarang sudah melaksanakan perintahku sekarang laksanakan lagi. Ini kembalikan, uang saya kembalikan. Saya nggak akan menanam rasa senang pada orang ghairul Islam. Baca ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir yu'atuna menyintai man hadallah wa rasulah walau kan aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum sudah kembali ke rendah. Karena kalau dia, dia terima, mau tidak mau di hati kecilnya lantas merasa apa? Senang. Merasa syukur, merasa terima kasih, merasa senang. Nah ini karena kuatnya imannya kebalikan, tidak akan menanam dan merasa hati, eh, di hatinya senang pada orang lain Islam. Kalau kita orang sekarang, ya, itu kuih hukum mati warna. Iya, malah minta suruh kas, eh, apa, apa, eh, disiplin lagi biar dikasih apa? dikasih murah, dikasih langganan itu. Nah ini kuatnya iman. Jadi kita tidak boleh. Nah ini masalah. Apalagi mereka itu sudah dibongkar rahasianya. Rahasia mereka oleh Allah. Walantar angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi amilatahum. Ini khutbah pada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umatnya. Seluruh pengikut Nabi Muhammad tetap diancam oleh kaum Yahudi dan Nasrani akan ditarik hingga mereka sampai mengikuti mereka. Bagaimana kita tahu rasa senang kepada mereka? Orang bermusuh pada Allah, masa kita senang pada dia? Tidak mungkin. Nah, maka kalau orang mukmin betul-betul pada Allah Rasul, tidak ada rasa senang dalam hatinya. Nah, kita sekarang koreksi hati kita masing-masing. Apakah ada di hati kecil kita ini atau hati besarnya sekali? <laughs> Ya, ada mahabbah cinta seneng pada orang-orang gairul Islam jelas tidak ada kalau mukmin betul nah di sini ada kita tahu katakan orang jawab, wah tidak tidak ada tidak ada rasa senang pada orang kafir betul betul kenapa niru ya mencorak <laughs> apa mencorak ya meniru mencorak ini salah ini katanya benci tapi mengikuti kalau benci jangan lagi meniru melihat pun tidak mau kalau sekarang benci. nah tapi sekarang kenapa meniru ya caranya gelagatnya gerak geriknya dan sebagainya nah, ini, menirunya ini Adapun kita mengambil ilmu manfaat boleh saja dari siapa saja. Nabi bersabda, Khudir hikmata walau min ayyika wi'a'il kharajat." Ada hari Jadi ambillah ilmu yang manfaat biarpun keluar dari mana saja ada hadis yang lain khudil hikmata walau min musyrikin ambil hikmah walau min musyrik apa kalau kita ambil kemanfaat. sudah contoh begini ada berlian jatuh di tempat najasat di selokan atau di got ya ada najasat kotoran macam-macam saya lihat ada berlian dia bilang enggak kenapa hmm. ya dia bilang hikmahnya manfaatnya ini berlian kena dicuci loh Nah kalau ilmu manfaat boleh ambil Tapi tidak mencintai <laughs> Ya slogannya ini <laughs> maksudnya tidak bisa Saya pernah diberitahu oleh orang masalah Lalu saya mengatakan pada dia Saya senang pada pribadi Tapi terhadap agamamu saya tidak senang Ini saya terima kalau itu saya tidak senang. Saya bagaimana Tetap ya senang pada pribadi yang terisi kufur salah usul pribadinya tapi agamanya tidak mau boleh ya nah pribadinya kaisan apa pribadi tadi kaisan apa itu kaisan orang tadi bukan terpangkun agamanya boleh orangnya itu agama apa nasoro nasoro nah, iya agama kan di dalamnya orang itu orangnya orang apa ini orang nasoro pribadi ya pribadi apa Ya, Pak. Gampang ya orangnya ya ini orangnya ini ya orangnya kagunan nih <laughs> kagunan umpama sudahlah sekarang kita upaya mau nerima ya upaya mau nerima tapi jangan merasa senang menyatakan senang tidak umpama umpama jangan terima umpama ya. tapi jangan sekali-kali merasa merasa senang nah, ini ayatnya tidak senang pada agama ya tapi senang pada orangnya. Lah ini orang-orang apa? nah, kalau sudah dia bisa sekarang, mana senang soal agama orang Islam. Orangnya sudah tidak tidak tidak bersifat agama itu sudah keluar jadi Islam nah, ini terang sudah nah, itu tetap sekarang kita cintai nah, yang sudah sudah afallahu amma salaf nah, itu lah tapi ini orang di dalam ini orang kafir ini orangnya orang kafir. Sudah besok hari kiamat ini, ya tentu hari kiamat saja. Malaikat-malaikat amau amau gini. Pribadimu nggak saya siksa, agama yang saya siksa. <laughs> Alah begitu kira-kira. <laughs> ya udah dikepui ya perlu sadar loh. Iya, ya orangnya si dan <laughs> ya, lagi mana? Ayo terus Alun. Mungkin ada dengan muamalah itu. Nah dikasih tadi sudah telah dikasih ya, ya malam-malam sudah dia dikasih sudah mau terima kasih langsung merasa senang ayo jangan merasa senang Amo ah, mau terima ya boleh lah <laughs> ya umpama tapi jangan ada apa-apa ini sekarang dan lagi pemberiannya jangan ada latar belakang apa-apa itulah itu sama langgar, ada langgar. Ya. Ada orang bangun langgar, ada orang kafir datang, ini apa bangun langgar. Ini sudah saya bantu-bantu dan sebagainya. Bagaimana kita terima? Nanti dulu. Lihat, ini ada latar belakang apa? Adakah tendensi politik, apa ada maksud lain dan sebagainya. Menarik, lihat dulu. Tidak ada sama sekali bersih, dia kasih bersih. Ya, tidak ada apa-apa. Boleh kita terima, tapi jangan merasa jangan masa kasih dua cinta senang hormati dan paling-paling ya terima kasih umpama ini ini muamalah artinya dan masyarakat terima kasih aku tapi jangan sekali-kali menanam merasa mahar bah la tajiru qauman yuwa yuwaduna man allah wa rasulah wa in yuhaduna yuwaduna man hadallahu wa rasulah jadi harus perhatian mungkin di pesan-pesan itu kebiasaannya begitu kalau hari mau hari raya itu lantas memberi hadiah memang mungkin memang bekerja. Ya, kan. jadi memang bekerja. kalau bekerja ya memang kerja haknya loh dan bekerja dengan iya, iya. gajian ya bukan bukan tahunnya kan bukan eh, anu. namanya hadiah lebaran tuh itu sudah ada Ini hmm. paling ada sudah memang orang bekerja kalau udah kerja kan dikasih hmm. <laughs> ya kan begitu nah, itu nah, jadi ya ada apa-apa. Tapi jangan merasa apa? Merasa sen senang. Nah, ini mahabbah ini. Jadi merasa senang itu Nah, ini ayatnya. Jadi, kalau mukmin betul tidak, tidak akan mahabbah walaupun itu bapaknya. Jadi harus perhatian. Jadi pemberiannya harus banyak diterima. Pemberian. Nah, tadi saya katakan tidak harus kalau dia ada apa-apa ya sekarang diberi orang kampung dikasih ya supaya dia besok bisa menggerakkan agama di situ bagaimana ada tendensi apa ini nah, ini bahaya perlu ditanya ya. kita kira pintar orang Islam harus pandu jangan bakal DKI terima ya nanti dulu kalau kalau pengalaman wah ada kali beras ini kasih ini tapi ini ada apa ini ada menanam jasa kalau sudah menang jasa bisa ketarik sekarang dijalankan oleh mereka itu. malah sebagian tempat itu juga Malang Selatan dulu hanya dikasih berapa beras 6 kilo sekarang 15 kilo berani naik demi apa enggak nah ini menarik sekarang kamu kan harus bagi-bagi sudah ini orang Islam itu kuat lah dikasih macam-macam mau -macam. perlu apa boleh nanti mereka anak permisi lah di rumah saya sewa mau enggak ini sudah tanam jasa apa banyak terima jasa mau ya ini bagaimana ayo sekolah sampai jam aja keterima sudah dibuat kegiatan mereka tidak ada orang bisa hidup dan lain-lain nah, lama-lama jalan sebabnya apa kuncinya apa nah, jasa nanti jadi hari esok-esok harus pandai betul-betul nah, seorang itu kalau sudah ketumpahan jasa sama dengan orang ketumpangan buruan kan bagaimana da datang ini masih ketumpangan iya datang ini gak punya uang bagaimana lu sampai ketemu orangnya takut itu diundang diulung-ulungi gak datang sudah harus sudah ketumpangan ini ketumpangan apa namanya itu? Buan. Itu itu ketumpangan jasa itu. Nah ini sudah begitu. Nah, jadi kita ini harus pandai betul-betul. Dalam pergolakan ini harus pandai. Nah, ini maksudnya. Jadi dalam situasi masyarakat, pergolakan hidup harus betul-betul tahu. Nah, ini masalahnya. Jadi orang biasa saja. Kadang-kadang orang memberi, walau mana ada yang dia yang diincar itu. Kadang-kadang ada, wah beri walau mana. Akhirnya apa? Pinjam Honda ada nggak? Oh, iya, wah hormat ke rumahnya mari mari makan minum, wah hebat itu. kalau datang datang bawa kelapa, kadang-kadang kasih apa gitu. Ada diincar, sudah banyak Pak tolong Pak pinjam saya. <laughs> ya, jadi pancingannya ya, ya. Eh, umpannya ini jadi jadi jadi umpannya akhirnya pinjaman tidak tidak tidak diberi ini sudah ya, ya. ketumpangan dibeli Honda baru bagaimana Eh, sudah kenal sudah amblas tak pulang bayar. nah ini sifat manusia-manusia yang tidak beriman pada Allah dan tidak takwa Allah nah, ini bahaya nah, maka ada syair ahsin ilan nasi tas takbit ulubahu berbuat pada orang kamu bisa menawan hatinya nah, menawan hati dengan apa? dengan kebaikan mulai tersenyum ya kan <laughs> semua mulai <laughs> ngomong Allah sampai apa kau butuh apa pak datang ke saya pak saya butuh apa sih pasti pulang ada kok baik betul orang ini saya ditawari kau butuh apa-apa mulai mesum <laughs> gak kenal tersenyum Iya, lantas kalau perlu apa-apa sudah datang dia Wah, ini baik ini mau sudah mulai pinjam mesin, pinjam ini mulai nggak tahu tahu lama-lama diajak mari ikut ikut ikut ikut ikut akhirnya sudah tak kena ya anaknya akhirnya jadi ini segerakan mereka sudah banyak begitu pengobatannya cara apa terjadi sudah ini dah, bukan bukan rahasia lagi sudah rahasia umum ini sudah berjalan nah, maka kita harus berhati-hati nah, ini jadi nah, harus kita berhati-hati sekarang dibalik sekarang orang Islam berbuat begitu orang Islam sekarang ya buat membunuh orang kasih lama-lama tarik Islam boleh nggak boleh saja kita kan dakwah Islamiyah boleh malah dapat pahala jangan kita ditarik tapi harus kita tarik nah ini di kampung kamu banyak fakir miskin turun oh, kasih ya Bapak sama aja ngaji ajak pelanggan nah kan itu loh ini dakwah kita mestinya sekarang ini diambil oleh mereka kita yang digarap ini gak tarik tapi ketarik ini masalah nah, ini masalah maka kalau kita sudah masuk masalah demikian ini secara secara orang dagang ya sekarang kita mendapat untung mendapat laba tapi kita lihat modal-modal kita ini masuk utuh apa banyak hilang apa maksudnya ini kita lihat orang masuk Islam baru, namanya dapat untung, dapat laga ini. Orang Islam baru banyak sekarang masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Tapi kita harus lihat orang-orang Islam yang keluar dari Islam yang tambah muka maksiat, merosot, merosot, merosot. Saat ini berapa? Ada nggak? Ini kita syukur, alhamdulillah Allah memberikan hidayah masuk Islam. Tapi kita harus ingat dulu modal kita ini. 90 orang Islam masuk lagi alhamdulillah apa tetap 90 persen nah, di sini kan jadi kita harus tahu betul-betul dan perjuangan ini harus tahu syukur alhamdulillah orang pribadi-pribadi orang tadi masih Allah masih hidayah tapi dalam selaku masyarakat Islam perjuangan Islam kita harus tahu kalau misalnya 100 asalnya ada masuk Islam 15 orang kita ada kira 100 ini dapat 50 tambah 15 kalau 50 untuk rugi ini nah di sini masalahnya jadi kalau kita total ekonomi begitu caranya total gagal nah ini sampai jam nah ini maka kita harus lihat jangan terpikat memang begitulah keadaan manusia akan menawan apa-apa berbuat baik itu apa sih mau nangkep jagung ayam jantan mau ditangkap orang mau memuji ayam kasih apa jagung <laughs> iya orang mau memuji ayam itu jagung ayam itu tuh Ayam itu kenapa orang itu semua datang sudah lama-lama dia kan jebak mereka begitu tuh orang mencuri ada apa? ada anjingnya semua wah gal anjingnya muncul gampang saja berikan cari daging anjingnya mencari daging aman nggak? <laughs> nah di sini jadi politik perjuangan ya. Nah, ini harus kita betul-betul. Tapi diberi orang begitu terima boleh ya terima. <laughs> Jangan punya hati seneng sudahlah. Aku nah, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada apa politik apa-apa, tidak ada maksud apa-apa, terus ya. Tapi kalau orang betul-betul takut adanya itu, kembali ya ini ayat tadi maka diterangkan fa nafal imana anil muadina alil muha muadina lil muhadina lahu wa li rasulih wa in kan aqrabul maka Allah menafikan iman dari orang yang mencintai bagi orang yang menentang Allah dan Rasul muadin mencintai muhadin tadi itu menentang melanggar melawan walau akrabin akrabin ومن أقرب akrabin bukan dekat ini masya sudah kasarnya begini orang yang taat kita senang padanya orang maksiat kita taat kita senang padanya orang maksiat kita benci padanya ini kasarnya kesimpulannya kalau orang maksiat kita turuti mana pun itu akrabin akrabin family yang terdekat anak kita sebagainya ya kita tolong dulu dengan amar ma'ruf nahi kalau sudah masuk Islam nah tidak boleh kita benci lagi orang kafir kita benci dia sekarang masih Islam asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sudah hilang kebencian kita sekarang menjadi saudara innamal mu'minuna ikhwatun غاية ما يسمح به للعامل غافل المستغرق Mama fatatu salat Iyaha ma'at taubati Min anil audi Ila misidani Dan pokok Bagi orang yang Ami masih umum mengerti apa-apa Ngobrol lalai Kalau ketinggalan salat Ya tetap wajib kodok Kadang-kadang orang belum mengerti apa-apa Sudah balik Tidak mengerti apa-apa Ya, kalau sudah bagi umpama orang tuanya anak musik tidak terjadi agama apa dari Islam ajaran Islam sudah banyak tidak ada sholat tidak sholat sehari dua puluh tahun sudah lalu tidak sholat hari, bagaimana wajib mengkoboi dalam masa masa sepuluh tahunnya oleh balik anggap eh, balik lima tahun balik umur belas tahun ya anggap balik lima belas tahun cerita orang tuanya umur 20 tahun baru sadar ada penyebaran ada kajian dan sebagainya masihlah sholat biar punya utang 15, 16, 17, 18, 19, 20 5 tahun dia punya pada Allah wajib tahu wajib kodok kodoknya ini disertai taubah nah, ini bukan kodok saja kodok disertai taubah karena dia meninggalkan kewajiban Sebab orang hutang wajib apa? Kata Nabi Muhammad SAW, Wadainullahi ahakku al yukdo. Hutang pada Allah lebih berhak di sawi. Sama-sama hutang. Hutang pada Allah wajib jauh, wajib bayar. Hutang pada Allah lebih wajib, lebih berhak. Sama-sama wajib. Wadainullahi ahakku al yukdo. Maksudnya hutang pada Allah tidak salah. Hanya kita kalau ketemu orang-orang semacam itu dalam mengajak mengingatkan kita harus bil hikmati wal mau'izatil nah caranya tekniknya caranya ya baik jangan begini يا أحسن menggelakan orang, jangan melarikan orang. Dia sibuk menggelakan, jangan merepotkan, jangan muas,